Kita memuji Allah atas nikmat-nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang sangat banyak yang tidak mungkin kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kata Allah. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Di antara nikmat yang sangat kita rasakan, di antara nikmat yang sangat kita rasakan adalah nikmat kesehatan. Yang dengannya kita bisa beraktivitas, ya. Bisa melaksanakan apa-apa yang sudah kita rencanakan, sudah kita rancang, ya. Dari aktivitas-aktivitas keseharian kita. Dan ini merupakan nikmat yang wajib-wajib kita syukuri ya oleh karena itu para pemirsa dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan nikmat sehat ini harus kita jaga harus kita syukuri dan kita isi atau kita gunakan untuk hal-hal yang manfaat untuk hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat kita. Karena kalau misalkan kita sakit, kita tidak bisa melakukan amalan dengan sempurna. Pada kesempatan yang mulia ini kita gunakan nikmat sehat dengan marilah sama-sama ya mendengarkan kajian dari kaidah fikih yang insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kaidah juga merupakan kaidah yang penting ini ya e, masih e, kaidah tentang niat. Ya, kaidah tentang e, niat. Dan ini merupakan hal yang dikecualikan. yakni tentang aturuku la tushtaratu lahan niyah. Tadi sudah disinggung oleh Akhina Ari bahwa kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak disyaratkan niat padanya uh, ulama menyebutnya dengan kalimat at-turuku la tushtaratu lahanniyah niyah at-turuku la tushtaratu lahanniyah al-fuqaha yani al-fuqaha orang-orang fakih para ulama uh, eh, fikih menyebutkan bahwa af'al at-turuk ya perbuatan-perbuatan Eh, yang tidak mendatangkan atau tidak uh, perlu dengan niat adalah manuhiya an fi'lihi umuman ya tentang perkara-perkara yang uh, secara umum dilarang untuk dikerjakan perkara-perkara yang secara umum itu ada larangannya ini tidak butuh atau tidak ada syarat niat sekali lagi kalimatnya tidak disyarati adanya niat supaya tidak salah paham ya Baik apa makna dari kaidah yang uh, kita sedang hadapi yakni aturuku la tushtaratu lahan niyah <clears throat> perlu diketahui ulama berkata hadhihi alqaidatu mustathnatun min qaidatin niyat jadi kaidah aturuku la tushtaratu lahaniyah. Jadi perkara-perkara yang ditinggalkan perkara-perkara yang ditinggalkan tidak disyarati niat. Ya. E, ini kaidah adalah mustasna, pengecualian dari kaidah yang kita bahas setiap hari Kamis di sini ya. Ini tentang kaidah niat. Tentang kaidah niat. وتتعلق بأفعال التروك من محرمات ومكروهات وما يلحق بذلك كإزالة النجاسات ya. Kaidah ini berhubungan dengan perkara-perkara yang ditinggalkan, perkara-perkara yang tidak dikerjakan, ya. Tidak dilakukan. Baik, dari masalah apa? Dari hal-hal yang diharamkan wa makruhat dari hal-hal yang dimakruhkan wa mayul dan yang diikutkan atau yang dimasukkan dengan kepada perkara-perkara tersebut seperti kaizalatin najasat seperti menghilangkan hal-hal yang najis ya uh, kaidah ini ulama berkata wahiyatu fidu anna tarkal manhiyat la yaftariku ila Kaidah ini memberikan faedah bahwa meninggalkan hal-hal yang terlarang ini tidak butuh niat. Ya, tidak butuh niat. Maksudnya tidak disyaratkan adanya niat. Limadza? Kenapa? Lihusuli maqsudi syar'i bi bimujarradit tark. Sebabnya adalah dengan meninggalkan hal yang dilarang walaupun tidak ada niatan ini maksud syariat sudah terpenuhi maksud syariat sudah terpenuhi dengan hanya meninggalkan ya illa idza qusida bitarkiha atau illa idza qasada bitarkiha wajh Allah taala ya tetapi kalau ingin mendapatkan pahala ya ingin mendapatkan pahala maka butuh niat tetapi kalau misalkan ingin mendapatkan mencari wajah Allah ya maka di sini harus ada niat maksudnya apa kalau ingin mendapatkan ganjaran atau pahala yang dengannya kita meninggalkan sebuah hal yang dilarang Ah, maka butuh niat bahwa eh, kita ini ketika meninggalkannya harus karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya meninggalkan begitu saja. Ya. Lihat di sini berkata fatakunu an-niyyatu hina idzin syartan fi thawab la fil khuruj min al-uhdah. Maka niat yang ada ini merupakan syarat untuk mendapatkan pahala bukan merupakan syarat dari meninggalkan perbuatan yang dilarang tersebut. Ya. Jadi at-turuku la tushtaratu Perkara-perkara yang ditinggalkan artinya perkara-perkara yang terlarang yang tidak boleh diperbuat, tidak boleh dilakukan. Eh, ini tidak disyaratkan adanya niat. Ya. Tetapi kalau ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ganjaran darinya, maka butuh niat ketika kita meninggalkannya. Ya. Jadi sekali lagi, niat syaratan fi thawab. Niat itu merupakan syarat untuk mendapatkan pahala. Ya. Baik. e, <clears throat> tentang masalah apakah at-tark ya, meninggalkan sesuatu itu merupakan bagian daripada amalan atau fiil atau bukan ini kita tidak bahas ya e, karena ulama usul berbeda pendapat tentang masalah ini ya kalau jumhur ulama usul mengatakan bahwa tark meninggalkan perbuatan merupakan e, bagian daripada fiil karena dia merupakan taklif pembebanan yang Allah Subhanahu wa taala bebankan. Ada perintah, ada larangan. Perintah adalah e, perbuatan yang e, diwajibkan kita atau disunnahkan kita untuk melakukannya. Lawannya adalah perbuatan yang kita diperintahkan oleh syariat untuk meninggalkannya, hal yang haram dan hal yang makruh. Ya. Ketika kita mengatakan bahwa perintah adalah fi'il maka begitu juga dengan larangan ini bagian dari fi'il karena dia masuk ke nahi ya dia masuk ke larangan dan harus kita tinggalkan adapun eh, ada seorang yang bernama Abu Hashim Al-Jubbai dari kalangan Mu'tazilah e, dia berpendapat bahwa at-tark laisa bifi'al meninggalkan sesuatu itu bukan bagian daripada perbuatan bukan bagian daripada eh, perbuatan tetapi yang benar bahwa at-tarak meninggalkan sesuatu perbuatan ini eh, innama yakunu fi'lan idza kana kafan kata ulama ya. dia masuk kepada kategori perbuatan apabila dia adalah bagian daripada menahan diri dari melakukan perbuatan itu. Kaf. Contoh bi an yatruka al manhi anhu ibtigha'an litsawab. Ya. Dengan cara meninggalkan perbuatan yang terlarang itu dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hanya sekedar meninggalkan ya, adapun hanya sekedar meninggalkan tanpa tanpa meminta atau mencari pahala maka kata ulama ini merupakan at-tarkul mujarrad at-tarkul mujarrad fahuwa adamu mahad nah dan ini yang dirojehkan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ya dan ini yang dipilih oleh e, sebagian ulama dari kalangan muhakkikin seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah kemudian al-Imam Al-Qurrafi kemudian Al-Kirmani ya al zarkashi dan juga al-Imam Ibn Hajar rahimahumullahu taala ya tentang masalah apakah at-tark yakni meninggalkan sesuatu itu adalah dianggap bagian daripada perbuatan atau bukan ya jadi meninggalkan sesuatu yang dilarang yang dirojihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan e, sebagian ulama adalah dia masuk bagian daripada perbuatan karena dia taklif ya apabila berhubungan dengan kaf menahan diri seseorang dari melakukan sesuatu karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya seperti gini Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang ya eh, mencuri misalkan Allah haramkan mencuri seseorang ketika melihat sesuatu dia inginkan kemudian dia ingin memiliki itu tapi ingat oh Allah Subhanahu wa taala larang dia menahan diri dari itu dia menahan diri dari itu nah, dia tidak mengambilnya karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hanya sekedar terku al-mujarrad, tidak e, meninggalkan begitu saja, ya ini e, tidak mendapatkan e, pahala tadi. Tapi kalau meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala. Contoh yang lain seperti perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan dekati zina ya kalau ingin mendapatkan pahala maka seseorang itu berniat dari meninggalkan larangannya larangan Allah karena ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala adapun kalau hanya sekedar meninggalkan maka dia tidak mendapatkan pahala baik <clears throat> apa dalil dari bahasan kita ini Dalil dari bahasan kita ini atau kaidah kita ini adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di mana beliau berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Rasul bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." ya Rasul bersabda sesungguhnya segala amalan itu tergantung dari niat dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan sekali lagi wa innama likulli imri'in dan sesungguhnya bagi setiap orang artinya dia akan mendapatkan apa yang dia eh, niatkan <clears throat> baik Wajah dalalah, sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini. Apa sisi pendalilannya? Untuk kaidah yang sedang kita bahas bahwa aturuku la tushtaratu lahannya Hal-hal yang dilarang ya tidak ada syarat ya tidak syar, tidak disyaratkan niat. <clears throat> sisi pendalilannya e, meninggalkan sesuatu perbuatan hanya meninggalkan begitu saja ya itu laisa bi'amal bukan bagian daripada amal bukan bagian daripada perbuatan misalkan seseorang tidak melakukan sebuah perbuatan tapi tanpa e, hanya sekedar meninggalkan ya seperti misalkan orang tidak berjalan meninggalkan begitu saja tanpa niat ya seseorang e, tidak mencuri seseorang tidak e, melakukan perbuatan yang haram atau makruh cuma dia meninggalkan begitu saja ini bukan amal ini bukan amal ya fala tushtaratu lahun niyyah dan tidak ada syarat niat di situ tidak ada syarat niat di situ Nah ini kaidahnya aturuku turuku la tushtaratu laha annya Jadi sekali lagi bahwa af'al turuk ya perbuatan-perbuatan yang dilarang ya secara umum ini tidak disyaratkan atau tidak perlu adanya syarat tentang hadirnya niat. Tentang hadirnya niat. Karena dengan meninggalkan perbuatan tersebut walaupun tanpa niat maksud dari syariat sudah terpenuhi maksud dari syariat sudah terpenuhi kecuali kalau orang yang ingin men, men, eh, mendapatkan pahala maka dia menghadirkan niat ya menghadirkan niat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ya. oleh karena itu seperti yang anak katakan bahwa ini kaidah ya pengecualian dari kaidah-kaidah niat <clears throat> nah para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang e, bisa disebutkan dari dalil dalam pertemuan kita ini. Kemudian kita akan e, masuk ke tatbiqat al-qaidah. Tatbiqat al-qaidah. Artinya penerapan-penerapan kaidah ini. <clears throat> ya. Ada empat contoh insyaallah taala yang akan eh, kita sampaikan pada pertemuan kita ini. <clears throat> yang pertama, lau zalatin najasatu bimatorin aw rihin tahural mahal ولا يحتاج إلى نية لأن إزالة النجاسة من باب التروك ya. Ini contoh yang pertama kalau najis itu hilang misalkan sebuah tempat terkena najis ya maka tentunya tempat itu najis ya kemudian masalahnya kalau najis itu hilang dengan motor motornya air hujan kemudian tersapu dengan air hujan tersebut aurihin atau tertiup angin. Angin kencang ya. Kemudian najis itu ya sirna dan hilang maka tahural mahal. Maka tempat tersebut suci kembali. Wala yahtaju ila niyyah dan di sini tidak butuh kepada niat. Niat membersihkan tempat dari hal yang najis. Ya. Taib. Karena apa? li'anna izalatan najasati min babi turuk karena menghilangkan hal yang najis bagian daripada hal-hal yang e, ditinggalkan ya yang ihmal nah yang harus di e, tidak tidak kita apa namanya tidak kita lakukan ya <clears throat> yang kedua تصح إزالة النجاسة من الكافر والمجنون والصبي ولا يختلف حكمها باختلاف المزيلين لأنها من باب التروك والتروك لا تشترط لها النية menghilangkan najis itu hukumnya sah hukumnya sah walaupun dari seorang kafir atau yang bukan muslim al-majnun orang gila as-sabi anak kecil la yakhtalifu hukmuha bi ikhtilafil muzilin hukumnya tidak berbeda dengan perbedaan orang-orang yang menghilangkan najis tersebut li'annaha min babit turuk karena menghilangkan najis ini dari bab ini ya sedangkan kaidahnya at-turuku la tushtaratu ya perkara-perkara yang dilarang perkara-perkara yang ditinggalkan tidak disyaratkan adanya niat ya jadi ini contohnya <clears throat> misalkan sebuah tempat ya terkena najis terkena najis ya ada najis kan kita nggak bisa tuh sholat di tempat tersebut ya harus dibersihkan tempat tersebut kemudian yang membersihkannya adalah misalkan anak kecil kita tahu anak kecil sobi ya belum datang taklif belum wajib melakukan taklif belum dibebani ya atau yang mensucikannya yang yang mensucikannya yang membersihkannya adalah orang kafir atau orang gila bisa jadi orang gila ngepel kan lagi sehat akalnya eh enggak dia bukan orang gila terus eh, dia bisa saja ngepel gitu kan walaupun lagi gila kan? ada orang gila seperti itu kan ya, mm -mm. tempatnya bersih walaupun orang gila ini tidak ada eh, karena kan gila kan dalam syariat ya orang yang gila tidak dibebani dengan beban syariat ya beda dengan orang yang waras ya orang yang akalnya sehat ya nah, ini dibebani dengan beban syariat ya nah ketika tempat itu suci dia sucikan dari najis maka tempat itu suci, eh, kesuci buat sholat ya sah ya karena tidak butuh niat di situ nah nggak bisa kita katakan itu orang gila atau orang kafir anak kecil itu ya ketika mensucikan tempat kita atau sebuah tempat tidak sah misalkan ya kita yang harus nyucikan kita yang harus membersihkan karena harus ada niat misalkan begitu ya ini tidak benar karena ada kaidah aturuku la tushtaratu laha an ya aturuku la tushtaratu laha niyah aturuk adalah perbuatan-perbuatan yang ditinggalkan ya para fukaha menyebutkan hal-hal yang dilarang secara umum ini tidak uh, tidak ada syarat niat baginya tidak ada syarat niat baginya seperti disebutkan masalah najis ya mensucikan najis mensucikan pakaian dari najis mensucikan tempat dari najis ya misalkan pakaian kita kena najis kan nggak boleh kita sholat menggunakan pakaian yang terkena najis kemudian kita nggak punya waktu untuk mencucinya ada eh, kawan atau misalkan pembantu eh, rumah tangga misalkan yang dia ternyata agamanya bukan agama Islam non Muslim nah ketika dia mencuci baju kita mencuci mencuci baju kita kemudian bersih maka baju kita suci dari najis. Nah, ini boleh kita buat sholat. Nah, dari sini kita tahu tentang bodohnya sebagian kelompok sempalan dalam Islam, ya, yang menajiskan kaum muslimin, ya, yang menajiskan kaum muslimin. Sudah dicuci pakaiannya, kemudian dijemur, ya, karena dipegang oleh sebagian kaum muslimin tangannya suci nggak ada najisnya dicuci lagi hmm? karena apa katanya karena kafir ya kan atau karena tidak tidak seakidah dengan dia ini sesuatu yang menyimpang menyimpang dari banyak hal dari akidah ya karena najisnya orang kafir najis ma'nawi hmm. innamal musyrikuna najasun sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis ini yang benar adalah najisnya najis ma'nawi adapun antum iya eh, orang-orang kafirnya ya, ketika antum apa terbersentuhan ya itu tidak tidak najis hmm. ya tidak ya. oleh karena itu ketika ayat yang mulia ini digunakan oleh kelompok yang sesat tersebut ya kemudian eh, <clears throat> diumumkan secara umum seperti ini maka ini sesat ya lihat bagaimana cara pengambilan dalil yang salah dari sebagian kelompok yang sesat tersebut ya sebagian kaum muslimin datang ke sholat eh, ke masjidnya sholat kemudian dipel karena apa najis kemudian ada kawan kita mau coba katanya jemurannya dipegangin ya. Eh? kemudian setelah itu diambil jemuran dicuci lagi ya ini menyusahkan ini dan ini bukan dari Islam bukan dari Islam ya. ya kita tahu lihat Kaedah aturuku latushtaratu tushtaratu aturuku latushtaratu tushtaratu jadi perkara-perkara yang Eh, di, yang yang dianjurkan untuk ditinggalkan sekali lagi perkara-perkara yang dianjurkan untuk ditinggalkan ini tidak disyaratkan niat ya. kalau sudah bersih ya bisa dipakai ya, ya. kalau sudah bersih bisa dipakai tempat misalkan ya, ada najis misalkan ada najis di pel. tidak dilihat siapa yang ngepelnya ya kan apakah dia itu anak kecil, anak kecil kan belum balik. Ya. ya belum terbebani dengan eh, taklif ibadah. Orang gila juga. Ya. Orang kafir juga. Ya. Kalau mereka melakukan hal tersebut, kemudian suci dan bersih, apakah tempat atau pakaian atau apa saja, ya, maka di, di, sah. Sah dan bisa kita gunakan. Nah ini lihat. Jadi kalau e, tidak belajar dari kaidah-kaidah ulama ya ketika kita menghadapi fikrah yang menyimpang ya kita susah hmm. dari sini kita tahu dengan jelas bahwa apa yang dipahami yang diyakini kemudian muncul perbuatan-perbuatan itu itu adalah sesat ya seperti yang tadi saya, tadi saya katakan sebagian kelompok eh, sempalan ya itu mengatakan najis kemudian dipel masjidnya padahal masjidnya tidak ada apa-apanya kan gitu ya. karena cuma untuk numpang sholat orang kan gitu ya, kemudian pakaiannya dipegang dicuci lagi ya ini sudah berlebihan wudhu dalam Islam sudah ber, berlebihan Ia kumul gulu kata Rasulullah SAW ya dan Rasulullah SAW berkata bahwa orang-orang yang hancur sebelum kalian karena gulu halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un hancurlah orang-orang yang berlebihan berlebihan itu binasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah e, contoh yang lain para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Ya. contoh yang lain <clears throat> adalah kalau seseorang memandikan mayit tanpa niat ya maka dihukumi sah. baik. Limadha? karena? al-qasda at-tanzif. Karena maksudnya adalah membersihkan. Membersihkan mayit. Mensucikan mayit. Maka kondisinya mirip dengan izalatun najasa. Kondisinya mirip dengan eh, mensucikan diri dari najis. Ya. Yeah Ini contoh yang eh, ketiga. Contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Yakfi fil muharramat kazina والسرقة وشرب الخمر مجرد الإعراض anha ولو min ghairi نية لأن مقصد الشارع باجتنابها يحصل بمجرد الترك وإنما يحتاج إلى النية في حصول الثواب المترتب على الترك ya. dalam hal muharramat dalam hal yang dilarang ya hal-hal yang diharamkan. Contohnya seperti perbuatan zina, mencuri, dan syurbul khamr, meminum arak, minum minuman keras. Ya. cukup dalam masalah ini hanya sekedar meninggalkan al-i'rad anha berpaling dari perbuatan-perbuatan tersebut walau min ghairi niyyah walaupun tanpa niat karena tidak disyarati karena maksud dari syariat adalah untuk menjauhi perkara-perkara tersebut dan itu bisa terwujud hanya dengan sekedar meninggalkannya walaupun tanpa niat Taib. Niat itu butuh untuk apa? Kebutuhan niat di sini ketika seseorang ingin mendapatkan pahala. Ketika seseorang ingin mendapatkan pahala, maka seseorang hendaknya menghadirkan niat. Ya, menghadirkan niat. Ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi hal-hal yang haram zina contohnya minum khamar contohnya kemudian e, mencuri dan yang lain-lain ya ketika orang meninggalkannya walaupun tidak tanpa niat sah karena maksud syariat sudah terpenuhi karena syariat menginginkan hal-hal tersebut untuk dijauhi tetapi kalau ingin mendapatkan pahala dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya, ya. Baik, inilah yang e, bisa kita bahas dari kaidah at-turuku la tushtaratu lahan an-niyah. Mudah-mudahan e, bermanfaat khususnya untuk yang menyampaikan dan secara umum untuk pemirsa yang menyaksikan dan mendengar acara kita ini. Wallahu a'lam dan kita buka tanya jawab ya barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang kaidah ini Nah. Terima kasih Ustaz atas waktunya dan keluangan yang Ustaz berikan kepada kami untuk menyimak dan mendengarkan dari penjelasan hal-hal yang tidak disyaratkan untuk adanya niat dan beberapa contoh yang telah disebutkan Ustaz tadi. Silahkan bagi Anda yang ingin memperdalam dan ingin mengetahui lebih dalam lagi pembahasan kita, bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 untuk bertanya via telepon 0218236543 dan pesan singkat Anda bisa kirimkan juga di 081317776543 atau nomor kami yang lain di 0819896543. Ikhwan Ikhwatul Islam Yang pertama kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung Sebutkan nama dan juga alamat Dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini Silakan. Halo Silakan Ikhwatul Islam di 021823 Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Ibu siapa di mana ini? Ini dari Allah, dari Timur Silahkan Ibu, pertanyaannya agak diperjelas suaranya. Jawa Timur. Di Jawa Timur, ya. Ini kan masih mau menunggu baju Ibu. Ah, mohon maaf Ibu, suara terputus-putus Ibu, agak sedikit eh, mencari tempat. tempat yang sinyalnya bagus. <laughs> Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ini mau menunggu pikiran gaji, terus hari pertama pikiran itu apa? Jadi nggak menyimpan itu Diulangi lagi, lagi Bu. Untuk giliran bagi. Bisa menyimak, Ustaz? Ya. Dari pertama, apa aja? taklam? Uh, eh, Ibu, mohon maaf, dicoba kembali nanti dengan mungkin Suaranya ya, jelas, Ibu, ya? Diperjelas, nanti dicoba kembali, insya Allah nanti. Takutnya salah tangkap. Ah, betul, Ustaz, ya. Hmm. Nanti Ibu coba kembali dan mungkin uh, televisinya mungkin nanti dimatikan dulu. Kita beri kesempatan yang lain saat ya. Mm -hmm. uh, bagi khawatir Islam yang bertanya silahkan 0218236543. Kami berikan kesempatan di belakang Ibu di Jawa Timur tadi. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umunina Nina dari Bogor. Silakan Umunina. pertanyaannya. Begini Pak Ustadz mungkin agak sedikit menyimpang nih Pak Ustadz saya iya, iya. cuman mau menanyakan kalau mengenai uh, ada hadis yang menyatakan bahwa jika kamu marah duduklah atau berdiri atau mungkin kalau memang belum bisa untuk menahan amarah ambil wudhu untuk melakukan sholat. Iya. Yang saya ingin tanyakan itu apakah ada sholat sunnah untuk amarah itu, Pak Ustadz? Kemudian bagaimana dengan waktunya? Kan ada ada waktu-waktu yang tertentu yang memang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Hmm, baik. Hmm. Itu aja Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Wa barakallah. Iya, iya, iya. Uh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. uh, <clears throat> tentang masalah solat marah, ana belum mendapatkan ya. Hadis tersebut itu berbicara tentang uh, orang yang marah ya. Itu kan bisa naik pitam hmm. ya. Dan itu bisa didinginkan dengan wudhu. Iya. Yeah. Gitu. Adapun dipahami uh, setelah itu dengan sholat, Allah alam. Ya, Anda tidak mengetahui hal itu. Ya, itu jawabannya bu ya, secara singkatnya. Nah, ya Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan. Dan di belakang Umu Nina di Bogor, silahkan kami berikan kesempatan kembali dan kami ingatkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan kita hmm. di kesempatan pagi hari ini agar lebih memperdalam pembahasan kita dan lebih bisa memberikan pemahaman yang jelas bagi Anda yang bertanya. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Sari dari Bangka. Silakan Ibu Sari pertanyaannya. Mm -mm. Begini Ustaz, saya mau tanya. Mm -mm. apa hukumnya kalau kita menjual rokok? Apa benar rokok itu haram? Hmm. Terus? Karena saya ini baru membuka toko, Ustadz. Jadi mohon mohon sarannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, Ibu ya. Uh, apa benar rokok itu haram? Ya. Jawabannya benar Jawabannya benar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Ini di antara dalilnya ya. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kau eh, lemparkan diri di kalian kepada kebinasaan. Ya. kita tahu bahwa rokok sebagaimana yang sudah e, disebutkan oleh para dokter itu banyak hal-hal yang atau banyak materi-materi yang membahayakan jiwa, membahayakan tubuh, ya. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang membahayakan tubuh maka hukumnya adalah wajib. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda la darara wa la dirar. Tidak boleh kita ini memudaratkan eh, diri sendiri atau diri orang lain ya oleh karena itu eh, rokok adalah tidak diperkenankan dan haram ya kalau ibu mau menjual jual yang lainnya maksudnya jangan jual rokok insya Allah berkah ya eh, insya Allah berkah selain Allah akan ridho dan berikan keberkahan jual beli ibu kemudian menyelamatkan eh, kawan-kawan eh, dan menyelamatkan eh, ya kaum muslimin khususnya di sekitar ibu ya untuk tidak merokok eh, ya walaupun mereka misalkan beli kepada yang lain minimal tidak beli kepada ibu ya, ya tidak beli kepada ibu dan itu sekaligus mengingatkan mengingatkan ya mengingatkan kepada manusia bahwa rokok itu tidak diperkenankan dia akan merusak dia akan merusak merusak e, diri dan di antara hak jiwa yang harus dipenuhi adalah jangan sampai kita ini merusak jiwa Allah e, diri maksud kita ya Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah ya diberikannya kita ini sehat ya maka amanahnya adalah kita jaga kesehatan kita ini ya jangan sampai mengkonsumsi hal-hal yang mengandung racun Ya. Ini pendapat yang eh, kuat dari pendapat ulama bahwa rokok adalah haram. Ya. Eh, jadi eh, walaupun tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnahnya disebutkan rokok, ya, karena ada sebagian orang bilang kata siapa rokok itu haram kan nggak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yeah. rokok itu haram. Kita tanya, ya narkoba haram atau halal? Ya tidak. Yes. Iya, Ganja halal apa haram? Antum akan menjawab haram kan gitu ya. ada nggak dalam Al-Quran dan Sunnahnya tidak ada tidak ada kan narkoba membahayakan rokok juga begitu membahayakan walaupun tingkat tingkatannya tentunya berbeda ya. kan gitu tetapi ke, i, masalahnya adalah membahayakan ya membahayakan kesehatan dan tubuh ya jadi eh, Allah mengharamkan eh, Rasulullah SAW mengharamkan semua yang khobais hal-hal yang buruk ini hebatnya agama kita ini ya. Nah ini. Dan uh, orang luar saja ya, orang kafir itu ngerti. Mm -mm. Ya. Oh, rokok ini berbahaya Ustaz. Orang ini berbahaya, orang kafir. Hmm. Lihat. Orang kafir. Dan mereka ngerti bahwa ngerokok nggak boleh sembarangan. Hmm, iya betul. Orang kafir. Ya kan? Ngerokok ada tempatnya khusus. Hmm. Tapi la haula wala quwata illa billah ya. Kita atau sebagian kaum kita ini merokok sembarangan kemudian apa namanya bangga-bangga dengan merokok itu ya padahal muslim itu lebih lebih harusnya lebih bagus dalam masalah ini ya nah, ini yang harus kita perhatikan ya jadi ibu eh, jangan ragu-ragu saya nasihatkan untuk ibu yang mau jualan dan alhamdulillah kita berdoa ya mudah-mudahan tokonya ibu e, berkah kemudian diberikan oh, rizki yang banyak oleh Allah rizki hmm. yang berkah rizki yang halal ya karena mencari rizki itu bukan hanya banyaknya ya, ya. sedikit berkah itu lebih bagus apalagi kalau banyak berkah ya ini mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya dan dimajukan usaha ibu. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Baik, ya. Nah, kita bacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat saat telah masuk. Pertanyaan dari Umu Juli di tema di Tanggulangin Sidoarjo Ustaz. Ustaz mengenai penerapan uh, Contoh yang ketiga tentang seseorang yang memandikan mayat. Iya. Mohon penjelasan kembali prakteknya mm -hmm. Ustaz. Jazakallahu khairan. Mm -hmm. Kadang kalau kita lihat uh, mm -hmm. yang memandikan mayat dia ada seperti doa terlebih dahulu Ustaz. Mm -hmm. Silakan Ustaz. Iya iya iya. Ya. Uh, tentang memandikan mayat ya. Tadi tujuannya adalah tanzif. Tanzif. Yani mensucikan ya. e, pertama <clears throat> yang harus kita perhatikan adalah bersihkan si mayat itu ya. Hmm. ya jadi apa namanya? e, boleh kukunya dibersihkan hmm. kan? e, kemudian e, apa namanya? nyiramkan air yang harus diperhatikan hmm. karena saya saya lihat ya Eh, eh, sebentar diwudukan hmm. diwudukan si mayit itu sebelum dimandikan diwudukan ya dan perhatikan cara mengguyurkan air ya cara mengguyurkan air itu jangan berlebihan kemudian juga diperhatikan kelembutannya karena anak pernah lihat tuh yeah. pakai selang disorot ke mukanya oh, dikucur dikucurkan kan ya. e, perlakukan si mayit sama seperti dia waktu masih hidup Masya Allah. Mm -mm. ya perlakukan dia masih hidup ya e, intinya adalah di, e, diwudukan kemudian mandi ya dari kepala sampai apa namanya sampai kaki ya. e, seperti mandi e, ibu mandi mandi besar ya hmm. itu cara memandikan mayat seperti itu. -hmm. ya. Dan pembahasan yang kita lagi bahas niat, adalah eh, itu tidak butuh niat, niat. ya, ya tidak -hmm. tidak butuh niat. Seseorang kalau hanya memandikan sah sudah mandi, yeah. Ya. walaupun tanpa niat. -hmm. Nah ini ya. Nah itu kalau mau masalah prakteknya ibu bisa uh, nanti tanya kepada uh, lebih jelas lagi kepada yang bahas masalah janais misalnya. Janais. Ya, cara mandikannya dan seterusnya seterusnya. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Umu Atun di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau aktivitas sehari-hari kita seperti memasak, mencuci baju, mengasuh anak dan lain-lain tanpa kita iringi dengan niat apa berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Eh, bagaimana aktivitas sehari-hari kita seperti memasak, mencuci baju, mengasuh anak dan kegiatan tersebut tanpa kita iringi dengan niat Ustaz. Mm -hmm. Apakah juga berpahala? Iya, gitu, iya, iya, ya. iya. Iya. perlu ketahui bahwa niat itu harus ditajdid. Mm. Ya. Harus selalu diperbaharui. amalan hmm. Amalan-amalan yang baik kalau kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala terus e, perlu diperbaharui niat ya jangan sampai lalai ya nah, itu Jadi, seperti kita mau ibadah ya tadi kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika nyuci baju ngurus anak dan seterusnya kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya kalau ingin mendapatkan pahala yang besar ya walaupun sah-sah saja eh, dalam masalah tadi membersihkan baju anak kan mandiin anak gitu itu kan termasuk dalam masalah ini mensucikan ya kotoran ya, ya. tapi kalau ingin mendapatkan pahala hendaknya perhatikan masalah niat ya, jangan sampai lalai ya Allahu a'lam barakallahu fikum Ustaz jazakallahu khairan dan berikutnya kami akan berikan kesempatan kembali Silahkan di 0218236543. Memberikan kesempatan kembali silahkan sebutkan nama dan alamat Anda. Halo. Ya. Iya. Ya, halo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini saya mau bertanya. Silahkan. Uh, eh, saya ini kan uh, agak cara berpakaiannya itu kan tidak tidak apa namanya tidak suka yang berwarna-warni gitu. Hmm. Sedangkan ibu saya ini harus saya itu bergaya seperti orang yang hmm. uh, apa namanya orang-orang kaya gitu. Baik. Jadi kalau saya membantah gitu dia marah. Saya tidak suka pakaian seperti itu tapi saya tuh maksa hmm. akhirnya saya terpaksa pakai tapi niat saya itu sudah yang penting ini sopan tidak berniat untuk diperlihatkan apa membanggakan diri itu hmm. gimana itu Pak Ustadz hukumnya hmm. uh, saya kalau saya pakai yang baju warna warni ya. Hmm, iya ibu. Ya, terima iya, iya. kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya e, tentunya masalah pakaiannya itu kembali kepada masalah e, hukum asal ya berpakaian itu hukum asalnya adalah boleh-boleh saja pakai pakaiannya tetapi tentunya harus sesuai dengan e, syariat ya harus sesuai dengan syariat jadi e, dia masuk ke keumuman Eh, Allah menciptakan segala sesuatu ya waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a ialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa namanya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu untuk kalian semuanya ya jadi e, jenis pakaian itu kembali kepada urf atau adat ya e, misalkan pakaiannya orang Saudi beda sama orang Indonesia, beda sama orang Sudan, beda sama orang apa namanya e, yang di di, di mana mana kan. E, nah dikembalikan kepada e, urut urf, tapi ketentuan dan hayahnya dikembalikan kepada syariat. Ya, misalkan e, di Indonesia pakai misalkan sarung. Mm -hmm di Saudi pakai gamis ya atau celana panjang seperti ini kan hmm. ya. itu di syari syariatnya adalah eh, pakaian kita harus di atas mata kaki walaupun kita pakai pakaian apa saja iya. kan gitu ya tidak mesti tiap saat pakai gamis kan gitu hmm. atau dan seterusnya seterusnya jadi kita harus lihatin Untuk masalah jilbab yang dipakai sama akhwat ya itu memang e, ulama menganjurkan yang e, gelap ya yang gelap ya, supaya lebih sempurna dari sisi apa namanya dari sisi e, dari sisi pakai pakaian jilbabnya ya dan ada kalimat Allah takuna zinatan fi nafsiha eh, fi nafsihi ya jangan sampai jilbab itu justru jadi hiasan pada dirinya gitu karena apa? Akan mengundang. Yeah. Akan mengundang. Ya. Kalau misalkan memakai pakaian terus uh, warna-warni kemudian mencolok, yeah. ya. Uh, terus mengundang pandangan. Hmm. Ini lebih baik jangan dilakukan ya. Tapi misalkan masih wajar, masih wajar, ini tidak masalah ya. Eh, nggak masalah. Tapi kalau sudah mengundang perhatian hmm. laki-laki, pandangan ini jangan dilakukan ya Allah alam iswab Nah Ustaz Barakallahu Fikum hmm. Dan Ikhwatul Islam silahkan kembali kami berikan kesempatan di 0218236543 Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang Bapak siapa di mana? Dengan Karzani di Lampung Silahkan Pak Karzani di Lampung pertanyaannya Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Karzani ya Iya eh, saya ingin tanya ini Pak Ustadz, di dalam Islam itu kan ada yang disebut ibadah dan ada yang disebut bukan ibadah kan gitu. Hmm. Saya mohon pencerahan dari Bapak tentang dua hal itu. Hmm. Kemudian yang satunya lagi, saya kan punya sumur jelek Pak Ustadz. Iya. Jadi saya numpang dengan tetangga saya. Hmm. Apakah saya sah berwuduk dengan air yang tangki tadi? Baik. <laughs> Iya, Bapak Bapak berwudu gimana? Ulangi Pak, ulangi yang kedua itu punya um, sumur. sumur. Saya kan punya air, airnya jelek. Uh-huh. Airnya jelek. Mm-hmm. Uh-huh. bisa dipakai mandi gitu Pak. Ya. Jadi saya numpang sama tetangga. mm Uh-huh. Saya pakai Sanyo nyedot dari sumur dia. Itu atas izin dia. Apakah kalau saya berwuduk selama ini kan dari air itu? Nah, itu wuduk saya sah apa enggak, Pak? Ada izin dari dia ya? Iya. Iya iya iya. kalau fiik. Iya iya. Terima kasih Bapak atas iya. pertanyaannya. Terima kasih Pak hmm, Karjani ya, iya, Karjani ya, Masya Allah. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan partisipasinya. Mudah-mudahan Allah berkahi Bapak, keluarga Amin. Bapak, dan Amin. umur Bapak, dan semuanya. Dan Allah berkahi kita semua juga. Hmm. E, pertanyaan yang e, pertama tentang masalah di Islam itu ada ibadah ada bukan ibadah betul ya jadi di Islam itu ada e, ibadah. Ibadah artinya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang e, sunnah. Ya, yang wajib dan yang sunnah ketika kita melakukan ibadah ini sudah jelas ya seperti sholat seperti sholat sholat sholat sholat ada yang sholat wajib ada yang sholat sunnah ya ada yang sholat wajib ada yang sholat e, sunnah Eh, begitu juga sedekah ada sedekah wajib ada sedekah sunnah kan itu dan seterusnya ini kalau ibadah anak kira dah jelas masih ada dalilnya ya eh, kaidahnya dalam masalah ibadah adalah al aslu fil ibadati al hazr illa ma dalla dalilu ala syar'iyyatihi hukum asal ibadah itu haram ya kecuali kalau ada dalil ya yang menghalalkannya yang menunjukkan disyariatkannya hal tersebut. Ya. E, apa keterangannya? Apa maksudnya? Maksudnya gini. Seseorang tidak boleh melakukan ibadah atau mengatakan ini adalah wajib, ini sunnah loh kan gitu. Ini wajib loh kan gitu. Kecuali kalau ada dalil. Apakah itu dari Al-Qur'an? Lewat firman Allah Subhanahu wa taala atau dari sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ya nah, Ini ibadah Ya Taib Kemudian ada masalah-masalah yang tidak ada hubungan dengan ibadah Ya di, di, disilahkan dengan kalimat mubah Ya Hal yang mubah Ini tidak ada kaitannya dengan larangan atau perintah Ya Dan larangan atau perintah Seperti makan seperti tidur, seperti jalan, ya, dan seterusnya. Ya, seperti kita mau makan, makan kita makan buah-buah saja. Nah itu. Tetapi dalam Islam dan ini merupakan rahmat Allah yang luas, ya. Bisa jadi hal yang mubah yang kita lakukan mendatangkan pahala. Ya, mendatangkan pahala dengan kalau kita meniatkan eh, dengan niat untuk menguatkan diri dalam beribadah kepada Allah. Ya, dan ini sudah kita bahas kaidahnya beberapa waktu yang lalu, ya. Di antaranya perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di mana beliau berkata, "Al-mubahat tasiru bin niyat at Ya. Bahwa hal-hal yang mubah itu akan berubah menjadi ketaatan dengan apa? Dengan sebab niat. Ya, dengan sebab uh, niat seperti contoh, seseorang makan. Kalau makan hanya sekedar makan, tidak ada niatan, dia mau puasa saja dan tidak hubungan dengan masalah ibadah. Ya. ya. Tetapi ketika dia makan, kemudian dia e, niatkan bahwa e, makan ini, ah saya makan untuk menguatkan diri supaya sholatnya sempurna ya supaya ibadah-ibadah yang lain sempurna eh, dan seterusnya ini jadi ibadah. Begitu juga minum. Begitu juga tidur. Ya, saya tidur di awal waktu supaya bisa bangun sholat malam, supaya bisa juga bangun e, sholat subuh, supaya aktivitas saya sehat. Ya. Nah ini mas, eh, masuk ke, ke dalamnya ibadah. Ya. Jadi e, hal-hal hal -hal yang bukan ibadah bisa jadi ibadah dengan niat dengan karena niat ya oleh karena itu e, sebuah definisi yang sangat-sangat bagus sekali ya e, tentang definisi ibadah yang disebutkan oleh e, Ibnu Taimiyah Qayyim ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali al dhahirati wal batinah ya ibadah adalah sebuah nama ungkapan yang luas maknanya mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan ridhoi dari perkataan-perkataan, dari perbuatan-perbuatan baik yang nampak atau tersembunyi. Ya. Ini kalau kita cermati definisi ini mencakup semua hal dalam kehidupan sisi kehidupan kita. Ya. Jadi sesuatu yang nilainya asalnya bukan ibadah bisa berubah jadi ibadah dengan niat. Ya, dengan niat. Oleh karena itu muslim itu kalau dia mengetahui tentang uh, kaidah niat, tentang kaidah niat, maka kehidupannya penuh dengan ibadah. Ya. Penuh dengan ibadah. Ya. Hal yang hukum asalnya bukan ibadah bisa jadi berubah jadi ibadah karena niat. Ya. Jadilah ibadah. Jadilah eh, kesehariannya hidupnya di atas ibadah eh, berpindah dari ibadah satu ke ibadah yang lain. Ya dengan tentunya memperhatikan selalu hati niat dan ingat kepada Allah kemudian uh, apa yang dilakukan juga dia selalu ingat kepada Allah inilah pentingnya kita selalu zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ya, seseorang ketika dia itu ingat pada Allah maka indahlah semua keadaan jadi hal-hal yang mubah pun bisa berubah jadi uh, ibadah ya wallahu alam bisawab ini yang eh, bisa anda jawab ya. Ya betul. Ini saja barangkali. Ya, betul. Karena waktunya sudah habis ya. Mungkin ini yang bisa eh, kita sampaikan para eh, pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan dan saya minta maaf atas eh, banyak kekurangan yang saya sampaikan dalam uh, kajian ini dan mudah-mudahan kaidah ini bisa menambah ya ilmu kita di pagi hari ini ya yang berhubungan dengan uh, at-turuku la tushtaratu lahaniyah ya at-turuku la tushtaratu lahaniyah jadi perkara-perkara yang uh, tidak dilakukan ya atau perkara-perkara yang eh, kata fukoha ya perkara-perkara yang diperintahkan untuk ditinggalkan ini tidak disyaratkan adanya niat. Jadi sekali lagi perkara-perkara yang dilarang atau diperintahkan untuk ditinggalkan itu tidak disyaratkan adanya, adanya niat ya tetapi kalau kita ingin mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut dari kita meninggalkan sesuatu yang dilarang tersebut maka eh, kita butuh menghadirkan niat ya oleh karena itu eh, hendaknya kita selalu ingat Allah ya kita, pelajaran yang kita ambil sekali lagi hendaknya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu eh, memperhatikan hati dan niat kita karena dengan memperhatikan hati dan niat maka ibadah kita eh, dan kehidupan kita ya eh, yang mubah bisa berubah jadi Eh, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan eh, pahala yang insyaallah taala kita akan eh, mengambilnya di hari kiamat kelak ya.